Subhanahu Wa Taala apabila tidak dilandasi dengan ilmu yang benar dari kitab dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasulullah mengidentikan menuntut ilmu itu dengan surga. Dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang memudahkan satu jalan untuk mendapatkan ilmu, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi mudahnya jalan menuju surga itu tergantung dengan semangat menuntut ilmu ketika dia hidup di dunia. Makin semangat, makin baik ibadahnya kepada Allah. Makin takut dia melanggar larangan-larangan Allah. Makin tidak berilmu, maka manusia akan makin mudah meninggalkan larangan-larangan Allah makin mudah meninggalkan perintah-perintah Allah dan akan makin mudah untuk mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Siogianya yang mengisi kajian rutin di sini adalah Al Ustaz Ali Nur. Mungkin beliau berhalangan sakit. Tadi kita sudah lihat beliau kurang sehat. Maka saya gantikan di tempat ini dalam waktu yang singkat ini sampai jam berapa? sampai jam 6 kita akan bahas tentang surut kubulul amal indallah syarat-syarat diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita ambil dari buku saya Jabir Jainu tentang akidah Islam dan kita di sunnah as Bahwa ini permasalahan yang sangat penting diketahui oleh kaum muslimin karena kita telah mengetahui amal itu terbagi dua. Satu amal soleh, pelakunya akan mendapatkan pahala, balasannya akan mendapatkan surga. Yang kedua amal soleh, pelakunya akan mendapat dosa, balasannya akan mendapat neraka. Jadi amal soleh diterangkan oleh Syekh dalam kitab Nasarah Usul Talabah Al-Amal Soleh Wahuwa kulu qawlun huwa kulu qawlin Au fi'lin Yukrahu ilallah Amal soleh itu adalah Tiap-tiap perkataan ataupun perbuatan Yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah amal soleh Jadi Syekh jadi dalam kitab ini syarat Baru dikatakan amal soleh, karena amal soleh inilah amalan yang makbul, amalan yang diterima di sisi Allah. Yang selainnya adalah maksud ditolak, khairu makbul, tidak diterima, pelakunya akan mendapat dosa. Yang pertama adalah syaratnya Al-iman billah wa tauhid. Al-iman billah wa tauhid beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua orang beramal itu akan mendapatkan pahala. Tidak semua orang beramal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan semuanya akan mendapat balasan surga. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran Amalan yang dilandasi dengan iman. Yang dikatakan iman itu wa yahmulu kullu ma yuqrabu ila Allah Ta'ala min i'tiqadin sahih atau ilmu nafi'. Iman itu adalah tiap-tiap apa-apa yang mendekatkan diri seorang kepada Allah dari i'tiqad dan sahih, akidah yang benar tauhid yang betul. Wa ilmu nafi, ilmunya bermanfaat. Ilmu yang dia tuntut itu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqad atau istiqad sesuai akidah yang benar itu apabila yang pertama terbebas dari syirik. Karena lawan daripada tauhid, lawan daripada iman itu adalah syirik. Yang kedua, dikatakan akidahnya benar, imannya benar itu apabila bersih dari bid'ah. Kalau terpotong dengan dua-dua itu, maka tidak diterima. Berapa banyak pun amalan, amalan yang dilakukannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahan iman, permasalahan akidah, permasalahan tauhid, permasalahan syirik itu permasalahan yang sangat penting wajib setiap kaum muslimin harus mempelajarinya tidak boleh tidak kaifa yasqutu syirki kenapa orang bisa jatuh kepada syirik wa kaifa yasqutu bid'ah kenapa seseorang itu bisa jatuh kepada bid'ah karena mempelajari tauhid harus menceritakan lawannya yaitu jadi menceritakan sunnah harus mengetahui lawan sunnah apa itu? Bid'ah. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Sunnah dengan Islam, bid'ah dengan syirik itu tidak mungkin tidak dibicarakan kalau kita ingin membicarakan Islam. Ingin membicarakan akidah yang benar. Kalau orang tidak berbuat syirik, maka dia akan jatuh kepada tauhid. Kalau orang tidak berbuat bid'ah, dia akan mengerjakan amalan sunnah. Wakaifa yaskutu syirik Wakaifa yaskutu bid'ah Kenapa seorang itu jatuh Mudah mengerjakan bid'ah Mudah mengerjakan syirik Jawabnya tidak ada lain Dalam surat Al-Had ayat 22 Allah firman Fa'inna la tu'mal amsyar Walakinna tu'mal kulub Allati bisyurub Sesungguhnya La tu'mal amsyar Mereka tidak buta matanya. Walakin tu'mal qulub alladhi disuruh. Akan tapi mereka buta hatinya yang ada di dada. Penyakit buta hati ini sangat susah daripada buta mata. Tu'mal qulub hatinya buta. Kalau hati orang sudah buta, sunnah itu dipandangnya bid'ah. Sunnah dipandangnya jalan kesesatan. Syirik dipandangnya jalan keselamatan. Kenapa mudah sekali muncul aliran-aliran sesat hari ini? Mudah sekali penyimpangan-penyimpangan terhadap agama yang benar. Menyimpang dari Islam tidak ada lain karena jahil terhadap Al-Quran, jahil terhadap Tauhid, dan jahil terhadap Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena penyakit hati ini lebih bahaya. Ditanya kepada spesialis hati, kalau orang sakit hatinya, misalnya nggak sholat, itu sakit hati karena nggak sholat. Malas ngaji, nggak mau ngaji, majelis ilmu tak mau datang, majelis-majelis seperti ini diajar ke Quran, diajar ke Sunnah, dikatanya ini majelis sesat. Maka kalau penyakit ini diperiksakan ke dokter spesialis, apa kata dokter? Ini nggak ada sakitnya, dia orang sehat pakai sinar, nggak bisa juga tahu penyakitnya. Ini orang sehat katanya. Padahal Allah sudah Subhanahu wa taala telah mengancam dalam surat Al-Isra ayat 72. Wa ma kana a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Wa adam wa adallu sabila Allah mengancam dan barang siapa yang buta hatinya di dunia tidak bisa memandang sunnah tauhid merupakan jalan keselamatan niscaya di akhirat nanti dia akan lebih buta dan tersesat daripada jalan yang benar jadi pertanyaan kita lima jatuh malkuluh kenapa bisa manusia itu buta hatinya Apa? Siapa dapat jawab? Karena al-jahl bil iman, jahl atau jahl bil akidah, atau bil tauhid atau Jahil tidak ngerti tentang iman. Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu akidah? Apa itu tauhid? Tidak tidak tahu ya. Tidak mengerti apa yang dikatakan Tauhid Apa yang merusak Tauhid Apa rukun Tauhid Apa yang membatalkan Tauhid Tidak jadi masalah apa dia Yang penting sama dia dakwah Nyampe ke Quran Dakwah itu adalah para ikhwan mengajarkan Tauhid Karena dakwah Rasul mula-mula adalah mengajarkan Tauhid 13 tahun namanya di Kota Mekah 13 tahun namanya di kota Mekah tiap hari belajarnya belajar materinya tauhid nah, itu tauhid para sahabat jadi kuat tambah belajar tambah baik akhlaknya tambah lama belajar tambah kuat pendiriannya tambah semangatnya berbeda hari ini kaum muslimin tambah belajar tambah bagaimana nah, ini kita lihat jahil terhadap akidah yang benar. Padahal permasalahan tauhid permasalahan yang sangat penting dalam Islam. Asas fondasi Islam, Islam itu dibangun di atas dasar tauhid. Membangun Islam, bangun pertama tauhidnya. Kenapa tauhid bisa rusak? Yang terjadi al-jahlu bil iman, al-jahlu bi akidah. Kenapa bisa jahil? Kaum muslimin hari ini kalau kita tanya rumah-rumahnya, rumah kaum muslimin hari ini ditanya, satu ada pertanyaan, mahu Islam, apa yang dimaksud Islam? Satu orang pun banyak jawab. Coba dirajia. Mahu Islam, apa itu Islam? Islam dari Islam Ustaz. Hanya lagi apa arti Islam? Islam ya Islam. ah ini kita lihat. Kadang udah ngaji bertahun-tahun, kita ada Islam pun nggak ngerti Islam. Apa arti Islam? Ya Islam ini dia. Ini permasalahan yang sangat parah di tengah-tengah kaum muslimin hari ini. Dianggap di terhadap tauhid بسبب إراد أنبائها antak ta'lumiha wa ta'limha disebabkan enggan mengajarkannya kalau diajarkan tauhid diajarkan akidah yang benar iman yang betul berarti ustaznya nggak dipakai lagi takut dipakai takut tidak dipakai, jadi tauhidnya mengikuti masyarakat. Bagaimana tauhid masyarakat, begitulah yang disesuaikannya. Jadi tahun ke tahun begitu saja. di ditaklimiha atau enggan mengajar mempelajarinya, enggan mengajarkannya dan enggan mempelajarinya. Materinya kalau Ustaz ini tahu-tahu ada kadang dan materi yang lain. sekali kali bahas masalah jihad, bom kenapa Ustaz? <coughs> Pernah saya disebutkan sebagai seperti itu, bateri Ustaz ini nggak ada yang lain, tawi tawi saja. Kita tanya, tahu kau tawi? Ya tawi Ustaz mengisahkan Allah. Kita tanya, dia di mana Allah? Wah, pertanyaan Ustaz berat kali, jangan ditanya Ustaz, maaf Ustaz. Nah, ini kita lihat. Ini kejahilan. Jadi sebabnya jahil terhadap tauhid, jahil terhadap Quran jahil terhadap sun, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebabkan apa tadi? Enggan belajar, enggan mengajarkannya. Aukil atau wasina yang biha. Atau sedikit kali perhatiannya dipergunakan untuk mempelajari tauhid sedikit. Para mahasiswa di sini pelajaran yang banyak itu ada materi tauhid. Ada. Tahun sekali di kampusnya ada tajab tauhid. Sampai tamat pun tidak ada ya. Sampai tamat di kampus tidak ada tajab tauhid. Maka jadi profesor, jadi dokter nanti tidak ngerti tauhid. Kalau tidak ngerti tauhid, timbullah penyimpangan, timbullah kesesatan, karena mengamalkan Islam tanpa fondasi. Kemana orang banyak, situlah dia dia berbuat. Kemana orang beramal, itulah dia beramal. Hatta yang dirujinun la ya'rifu tilka akidah, la ya'rifu tilka islam. Sehingga timbullah generasi-generasi kalau sudah bapak mamaknya orang tuanya tidak mempelajari tauhid, tidak tahu apa itu syirik, apa itu tauhid, timbullah generasi-generasi anak-anak muda yang layak ributil ke akidah layak ributil ke tauhid walayak ributil ke islam tidak mengerti apa itu akidah apa itu tauhid apa itu islam tidak tahu ditanya apa itu islam ya islam kalau dia paham makna islam itu saja sudah sudah sudah sudah membuang segala macam bentuk kesyirikan hmm. apa itu islam dapat dapat jawab ada yang jawab? Ma huwa Islam bihadiyati. Ya, Ayo. Ma huwa Islam? Perkuat, Anda benar dari sini. Islam itu Syekh Jalaluddin menerangkan dalam kitabnya adalah huwa al-islam lillahi bit-tauhid wal iqyadu lahu bit-ta'ah wal ibtialu an-syirk. Islam itu adalah tunduk menyerah kepada Allah bertauhid dengan bertauhid kepada Allah menyerah kepada Allah dengan bertauhid kepada Allah wal inqiyadu lahu bitta'ah dengan tunduk melaksanakannya dengan ketaatan wal isti'adu an sirri dan menjauhi segala macam-macam tapi kerana kaum muslimin tidak tahu Islam, tidak paham Islam, tidak pernah belajar Islam, lemah semangat kalau sudah mempelajari Islam, akibatnya tidak ngerti apa itu Islam. Memang kalau kita belajar seperti ini permasalahan tauhid ini sangat berat bagi setan. Dia berusaha untuk manusia yang tidak kenal Islam yang benar, tidak kenal tauhid. Berusaha iblis setan itu menghalangi manusia mempelajari tauhid. Sehingga kajian-kajian tauhid, kajian yang mengarah untuk memperbaiki umat yang benar itu susah untuk berkembang. Mungkin lama mungkin, makin habis sebenarnya. Tapi di sini saya lihat memang alhamdulillah ada luar biasa juga di sini. Mungkin lama mungkin lama saya lihat. Mungkin bulan depan sudah cukup lagi ini. Bertahap kalau saya dari sikit-sikit makin lama makin banyak. Tapi kita nggak tahu apa yang banyak ini dapat memahami apa yang disampaikan di tempat kita ini. Kadang-kadang matanya melotot kemari, tapi pikirannya tak kemana. Pulang ngaji ditanya apa itu tauhid, ya tauhid terus. <laughs> apa itu Islam ya Islam lah. Nah, ini payah kadang-kadang. Kadang-kadang kita pun takut melihatnya, matanya melotot kemari, <laughs> tapi pikirannya tak kemana-mana. Nah, ini kita lihat. Berat, berusaha iblis setan itu menghalangi manusia untuk mempelajari tauhid. Sehingga dakwah-dakwah tauhid mana-mana tidak berkembang dengan baik. Sedikit perhatian masyarakat, sedikit perhatian umat diajak untuk mempelajari tauhid. Kalau orang tua tuanya sudah tidak mengerti tauhid, timbullah generasi yang tidak mengerti tauhid, tidak mengerti Islam dan benar dari kitab dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Jadi amalan yang tidak dilandasi dengan tauhid tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jatuh kepada bentuk perbuatan syirik. Syirik itu menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka bahwa Rasulullah tidak menerima Islam seseorang yang masih ada padanya syirik. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رفض فبايع تسعة وأمسك عن الوحي bahwa Rasulullah didatangi satu rombongan sembilan orang ingin masuk Islam yang sembilan ini Di Islam kan Rasulullah satu sampai delapan tapi Rasulullah tahan satu orang yang delapan berkata, Ya Rasulullah, wa amsan adhada. Apa kata katanya? Ya Rasulullah, wa bayat tis'a wa amsan Ya Rasulullah, kami dapat sembilan orang. Kau terima Islam kami yang delapan, yang satu kenapa enggak kau terima? Dan kami dapat sembilan orang, Ya Rasulullah. Qala Rasulullah, Inna alahi tamimah. Maka Allah yadahu. Maka kata Rasulullah, di badannya itu ada tabimah. Ada satu barang tabimah. Fa ada kola ya tahu, maka Rasul ambil tabimah itu. Fakataha dihancurkan oleh Rasulullah, dibuang oleh Rasulullah. Seraya berkata, "Man ala tabimah, faqad asrafa." Barang siapa menggantungkan tabimah, maka sungguh-sungguhlah dia telah berbuat syirik. Coba. Tabimah tapi ma itu dalam kamus diterangkan kharajatun wa ma'asbahaha kana al-arab yad'una 'ala al-auladihi auladihim lil min al-ain wa dafil arwah. Tapi ma itu adalah orang Arab biasanya menggantungkan kharajatun di apa namanya? Eh, kalung atau batu-batu yang digantungkan di badan wa asbaha atau yang semisal dengannya mungkin bantal-bantal kecil pakai benang merah itu entah apalah yang biasa orang Arab ya dauna ala auladihi yang diletakkan kepada anak-anak mereka litiqayati minal ain untuk menolak para bahaya wadafil arwah atau menolak roh-roh yang jahat nah, itulah dia apa namanya tadi tamimah mereka menggantungkan itu tidak diterima masuk Islam, masuk Islam tidak diterima oleh Rasulullah. Sekarang sudah Islam digantungkan kafilah, maka batallah Islamnya, batal Islamnya. Kalau sudah batal Islam bagaimana? Apa mungkin orang yang sudah batal sholatnya bisa diterima di lebih pahala? Dia sholat dari jemaah sudah batal, dia berdiri aja di situ. Karena batalnya sholat seseorang itu nggak ada yang tahu. Kalau buang anginnya pelan, tidak ada yang tahu, kalau kuat mungkin tahu. Itu kan bisa disetel, beberapa oktav kekuatannya. Bisa disetel. Dia berdiri aja udah batal, bagaimana ini? Berpahala atau tidak? Tidak berpahala para ikhwan. Demikian juga orang yang sudah batal misalnya dia sholat, dia haji, dia berinfak, dia jihad. Pergi ke Palestina, belajar ilmu kebal. Yang dirusaknya itu lebih berat bahayanya daripada orang di Palestina. Yang tidak wahid ini dia nih, bukan orang Palestina. Dia belum wajib untuk pergi ke sana. Karena dia membuat perbuatan yang sangat besar. Itu yang dilakukan para pejuang-pejuang Islam namanya. Yang memikirkan kebajikan lah itu lebih kebal. Orang itu jihad itu mau mati, bukan takut mati. Para sahabat kalau jihad itu melompat maju depan, Bukan mundur ke belakang, enggak. Berlomba maju ke depan supaya apa? Dia mati duluan daripada kawan-kawan yang lain. Kita mau dia takut mati. Masya Allah. Para sahabat kalau nggak mati dia dia nangis, nggak bisa mati. Kita nangis kalau mau mati. Ya. Emang aneh. Itu namanya getok getok aja. Makanya perlu dakwah, dakwah tauhid untuk memperjuangkan Islam ini dengan tauhid, bukan dengan semangat. Semangat besar kalau tidak ada tauhid itu keropos. Semangat yang keropos. Karena tauhid itu pondasi akarnya pohon, pondasi dalam bangunan ini. Kalau kuat tauhid, kuat Islamnya semangatnya pun kuat. Maka pemuda-pemuda ini supaya kuat diajarkan tauhid yang benar. Kalau tauhidnya benar, Islamnya benar, semangat di dalam membela Islamnya pun akan muncul. Jadi jangan pakai gimana dalam hadis yang lain juga tadi mengatakan An Umar bin Husain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadayhi halaqahu min sabrin faqala Rasulullah melihat seorang laki-laki menggantungkan apa namanya gelang ya dahulu di tangannya gelang apa nih kayak akar-akar bulan gitu akar kita terbahar bahar mungkin Faqala Rasulullah mahadihi Maka Rasulullah apa ini yang kau gantungkan Qala binallahina ya Rasulullah Wah ini untuk menjaga kelemahan ya Rasulullah Kalau apa ke ini aku akan menjadi orang yang kuat Faqala Rasulullah Andiha Buang itu Fa inna la taziduka illa wa ilawanan. Maka sesungguhnya itu tidak akan menambah kecuali kelemahan. فإنك هو من مت وهي عليك ma'aflahat abadan. Kalau itu masih ada pada badan kamu, kalau kamu mati, kamu tidak akan pernah apa namanya? Pernah bahagia selama-lamanya. Coba. Kalau masih ada di itu kita mati, kita tidak akan pernah bahagia selama-lamanya. Artinya tidak bisa masuk ke dalam surga. Maka orang yang mati masih berbuat diri, masya Allah, subhanallah, sama dengan Firaun, sama dengan iblis kekal di dalam neraka karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam hadis dalam ayatnya. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu may billahi faqad haratullahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Sungguh-sungguh Allah haramkan atasnya juga. Wa ma'wahu nar yang pantas baginya neraka Wa malin zolibina min ansar Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang mati berbuat syirik Amal apapun yang dibuatnya Siapapun yang mendoakannya tidak akan bisa menyelamatkan dia daripada azab Allah ditambah Rasulullah bersabda dalam hadis Rasulullah Muslim Man mata yusrik billahi syai'an anda nar. Barang siapa yang mati dia sedang berbuat diri kepada Allah, dah nar, dia pasti masuk neraka. Coba. Kalau kita sayang sama orang tua, itu dakwah yang pertama. Diingatkan orang tua daripada bahaya ini. Keluarga dalam ayat yang lain surah Az-Zumar la yang faul amal masyirik tidak ada manfaatnya amal berserta syirik. Beramal-beramal juga, haji-haji juga, sholat iya juga, infak iya juga, ngaji-ngaji juga, berbuat iri iya juga, layak pak, tidak ada manfaatnya. Lain asrafta layah dan amaluka, wala takunan minal khusrin. Seandainya kamu berbuat iri, kata Allah, layah dan amaluka, akan kuhapuskan pahala amal-amal yang telah kamu lakukan. Wala nanya lepas diri maka jadilah kamu orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Amalannya tidak ada pahalanya, hapus error. Error datanya. Sudah capek ketika banyak-banyak error. Banyak-banyak beramal tidak diterima. Walau asrafa, walau asrafu lahabita anhum makan malu ditambah dengan surat Surah Al-An'am ayat 48 Seandainya kamu berbuat syirik La bisa'adhu maka ya'malun Akan kuhapuskan pahala amal-amal yang telah kamu lakukan Berikutnya ditambah hadis Qudsi rahu muslim Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man amil amalan asroka ma'yafihi rohihi Taraktuhu wa syarikahu Berarti siapa melakukan satu amalan Yang bersertanya ada syirik taraktuhu wa tarikahu tidak ada tinggal baginya kecuali kesyirikannya jadi syirik tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang melakukannya jadi syirik itu banyak macamnya para ikhwan sangat banyak mungkin tidak sempat kita terangkan secara detail satu persatu sebagiannya adalah salah satunya sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Wasilah ila sihir ini adalah misalnya orang-orang yang mengetahui yang gaib. Orang yang tahu yang gaib itu adalah para dukun, orang pintar, normal dan lain sebagainya. Itu tidak boleh didatangi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran al anam ayat 65, "Fala qul kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakanlah, "La ya'lamu tidak ada yang mengetahui di langit Barang siapa yang di langit, siapa di langit? Malaikat-malaikat Wal am di bumi, siapa di bumi? Manusia, setan dan jin Al-ghaiba Allah Mengetahui yang gaib-gaib kecuali Allah Jadi kalau ada orang yang mengetahui yang gaib katanya Itu sudah pembohong Karena Allah mengatakan tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah ini kita lihat para dukun dan para nomor tahu yang baik ingin nambah rezeki orang rezeki dia tidak bisa bertambah nah, ini dia Qala qala Allah Ta'ala fi suratul Al-An'am dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59 wa indahu mafatihul al-ghaib la ya'lamuha illa huwa Di sisi Allah lah kunci perbendaharaan yang baik-baik Tidak ada satu pun yang mengetahuinya kecuali dia Dan Nabi mengingatkan dalam hadis La ya'lamu al-ghaiba illallah Tidak ada yang mengetahui yang baik-baik kecuali Allah Di hari ini dukun mengetahui yang baik, kata mereka Itulah kedustaannya Kedustaan dukun Itu merupakan wasilah manusia jatuh kepada bentuk Sirik para da'i-da'i kesirikan, da'i-da'i iblis yang mengajak kepada sirik, itulah para dukun. Para dulu dukun-dukun ini zaman rasul, zaman sahabat dihujat, kalau nggak mau ditobat dipancung itu. Kalau sekarang ditakuti orang, dipuja orang. Rumah sekali orang datang kepada dukun, ditakuti bahkan dilaku-lakukan lagi puja-puja itu namanya memuji itu haram itu ada mah dia beli kaum muslimin juga itu sampai kaum muslimin beli aset itu itu haram itu wasilah ila syirik jalannya manusia jatuh kepada bentuk perbuatan sirik. mungkin antum nanti mahasiswa-mahasiswanya ada yang jadi pimpinan calon legislatif caleg. Jangan kasih tempat dukun di negeri kita ini. Suruh keluar. Tidak boleh dikasih tempat. Dilarang dukun hidup di sini. Apalagi kalau ingin jodoh, hubungi SMS. Dukun pula. Susah, susah hidup, rezeki payah, usaha bangkrut, hubungi. Masuk kontak-kontak dia dalam itu. Ini dilarang. Karena Rasulullah telah melarang dalam hadisnya, man ata'arofan أو كهينا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد Barang siapa yang datang kepada dukun, datang kepada dukun. Au kahiyan atau orang pintar. Fagodakahu bima yakul, membenarkan apa yang dikatakannya. Fakat kafar bima unzila ala Muhammad. Sungguh-sungguh dia telah kafir. Telah ingkar dengan apa yang diturunkan atas Muhammad. Jadi kalau orang berbuat syirik, amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah mungkin dua aja yang bisa disampaikan. Al-muwafaqatu lima jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan itu harus sesuai dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam doa Lazar, "Wa ma atakum rasulu fahuduh." Fahuduh. Wa man nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan Rasul bagi kamu, ambil. Fahuduhu pegang. Wa man nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang Rasul, jauhi. Jadi amalan yang memiliki tuntunan Rasul, amalannya mardud. La yukbal ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan agar amal itu disesuaikan dengan apa yang didatangkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Bahwa menjadi si Rasul maka amalannya tertolak tidak diterima oleh Allah, jadilah amalannya amalannya apa tadi? Amal apa? Amalnya tertolak. Amal toleh tidak mendapat pahala, pelakunya akan mendapat dosa karena Rasul mengatakan man amila amalan laisa alai amruna fa huwa Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang melakukan satu amalan laisa alai amruna yang tidak ada perintah dari kami, maka amalannya tertolak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum beramal seseorang itu harus cari dalil keterangan bagaimana mengamalkan ibadah tersebut. Bagaimana cara sholat yang benar yang diajarkan Nabi? Tidak sembarangan bisa dibuat sholat. Semua manusia bisa membuat metode baru dalam sholat. Tidak ada mutlak cara sholat, cara ibadah menyembah Allah itu harus muwafatul lima jadi ya Rasul. Harus sesuai dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh meneliti sholat. Kita lihat bagaimana cara Rasul sholat. Bagaimana tuntunan sholat yang dihadirkan Nabi. Bagaimana hadisnya. Jadi selain kita untuk menyesuaikan amalan sesuai dengan bawah Rasul kita harus belajar hadis, harus tahu hadis. Karena Islam ini identik dengan hadis, identik dengan sunnah, as-sunnah wal Islam, al-Islam wal sunnah kita tidak bisa mengamalkan Islam tanpa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa sunnah, sunnah tanpa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau sholat, cari pelajaran sholat. Kenapa kalau kita buat sholat subuh misalnya lima rakaat? Kita buat lima rakaat, kenapa? Ada larangan dalam Al-Quran? Tidak ada. Ada larangan dalam hadis? Dilarang sholat subuh lima rakaat? Tidak ada. Tapi kenapa tidak boleh? Karena tidak pernah dikerjakan Rasul. Atau kita takbir Allahu Akbar bagaimana di sini? Kan lebih sedap lagi kan? Kan dekat nih. tak nah, capek kita. Kenapa di sini? Mudah gak? Lebih enak di sini. Allahu Akbar. Ada larangannya? Tidak ada larangan. Dalam Quran tidak ada larangan, dalam hadis tidak ada larangan. Tapi kenapa tidak boleh? Karena tidak ada dicontohkan Rasul. Jadi mencontoh Rasul dalam ibadah itu syarat, syarat suruh beriman dan amal Karena al-amal Al-ibadah itu tawqifiyah Wala tasbutu ila bidalil Ibadah itu, cara menyembah Allah itu Mengabdikan diri kepada Allah itu tawqifiyah Tidak boleh ditegakkan kecuali dengan dalil Dari kitab dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak boleh asal amal Yang dilihat Allah bukan-bukan banyaknya amalnya Benar ke amalannya ini Sehingga pernah Rasulullah dapat dibaca hadis itu dalam bukunya Al-Kabair. Imam Az-Zahabi menerangkan ada seorang sahabat sholat. Ketika itu Rasulullah duduk-duduk di masjid dia sholat. Sudah sholat dia mengucapkan salam kepada Rasulullah. Apa kata Rasul? Sholat lagi kamu, kamu belum sholat. Sholat lagi dia, habis sholat, buat salam balik kepada Nabi. Kata Nabi sholat lagi kamu, kamu belum sholat sampai tiga kali. Apa kata yang ketiga? Ya Rasulullah aku tidak bisa sholat yang lebih baik daripada yang telah kulakukan tadi. Apa kata Rasulullah? Kamu sempurnakan rukuk dan sujud. Coba. Rukuk dan sujud tidak benar, itu batal sholat. Bukan asal rukuk, asal sholat, asal takbir. Maka disuruh pelajari sholat. Disuruh sempurnakan rukuk, sempurnakan sujud, sempurnakan duduk. Banyak lagi yang perlu kita pelajari daripada hadis. Karena Nabi juga mengancam. Salah satu di antara hadisnya, wailul lil aqrabi minan nar. Di neraka mata kaki yang tidak kena tidak kena wudu. Coba. Jadi wudu harus cari ilmu bagaimana wudu yang benar. Kalau kita tidak pernah belajar hadis, dari SD gak pernah belajar hadis, sampai SMP gak pernah, sampai perguruan tinggi gak pernah, jadi profesor gak pernah belajar hadis, jadi doktor lagi, profesor, doktor, insinyur, MA lagi gak pernah belajar hadis. Sholatnya salah, kita bawa saya bohori, pak, sholat bapak salah menurut ini hadisnya pak, terima atau tidak? Tidak terima. Matamu salah. Ini hadis apa? Makan jauh hadis itu. Dia tahu hadis, kenapa dia tidak pernah belajar hadis apa itu hadis? Maka orang yang tidak kenal hadis, hatinya akan keras, akan sakit, berat, maunya orang itu beramal mengikut dia, karena sudah banyak gelar di depan dia. Tidak bisa salah, padahal dia tidak tahu hadis. Nah, ini kita lihat para ikhwan yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala sangat banyak mengancam. Salah satu dari surah Nisa 115, "Wa ma yusafiqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa menentang rasul, barang siapa menentang rasul, Limbasi mata bayan lahul huda dari setelah jelas keterangan baginya. Jelas keterangan baginya. Wa tabi khairu sabilil mu'minin dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Jalannya para sahabat. Nuwalli mata tawalla kami biarkan mereka leluasa terhadap kesesatannya. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira dan kami sediakan jahannam itu kan jahannam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Karena apa dia? Masuk jahannam Menentang Rasul Beramal tidak mengikuti petunjuk Rasul Banyak sekali timbul Apa namanya? Penyimpangan Yang mana sudah banyak diingatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu pada masa yang lalu Salah satu di antaranya yang Yastaduna bi khairi sunnati wayahduna Nabi khairi di dalam hadis yang panjang akan timbul lagi satu kaum yastanuna Nabi khairi sunnati mensunahkan yang bukan sunnahku wayahduna Nabi khairi hadi memberi petunjuk dengan petunjukku untuk ala di jahannam man ajabahu ilaiha fajabuhu biha itu para doa para dai-dai yang berada di pintu neraka jahannam Barang siapa yang me, me, apa namanya? mendatangi panggilannya, maka mereka akan menyampaikan ke dalam jahanam. Jadi ada dakwah yang mengajak ke jalan Allah, ada juga dakwah yang mengajak ke dalam jahanam. Masing-masing ini ada juru dakwahnya. Kenapa penyimpangan-penyimpangan hari ini sangat banyak, luar biasa, tidak pernah ada kecuali di Indonesia ini. Kalau mengaku, orang mengaku malaikat Jibril juga ada di Indonesia. Di luar negeri belum ada ya. Bukan tanggung tanggung, bukan malaikat Jibril yang baru-baru ini juga mengganggu Tuhan. Tuhan ditangkap polisi. <laughs> di Indonesia baru ada. Tuhan ditangkap polisi di sini. Ini kita lihat, kenapa menyimpang dalam akidah? Menyimpang dalam tauhid, mempelajari Quran, mempelajari sunnah, mengamalkan Quran, mengamalkan sunnah tanpa petunjuk Rasul dan para sahabat dari radhiyallahu anhum. Jadi demikianlah para para ikhwan, para sahabat kaum muslimin yang dimuliakan Allah kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kalau ada yang kurang jelas eh, dapat dipertanyakan. Ada yang kurang jelas? Ada yang bertanya? Ya seharusnya menggunakan cara sholat Nabi ini lah yang jadi imam. Harusnya yang jadi imam ya. Atau makmum. Ya jadi makmum juga boleh bagus. Sudah bagus itu. Imamnya mengikuti cara sholat Nabi, makmumnya juga mengikuti cara sholat Nabi. Bagi orang yang tidak sholat, bagi orang yang tidak sholat dengan tata cara sholat Nabi, ya boleh bagus. Seharusnya dia jadi imam. Nah, yang yang jadi imam itu adalah orang yang paling tahu tentang peraturan sholat, paling bagus bacaan Qurannya. Untuk akhwat dan ya, boleh untuk akhwat ikhwan yang tua maupun yang muda boleh. Ya boleh. Seharusnya yang paling tahu lah. Ini bagus ya. Kalau ada penjelasan kita, ya seharusnya yang paling tahu itu imam-imam itu tahu dia hukum-hukum sholat, bagaimana sholat jemaah, bagaimana jadi imam. Kalau nggak tahu nanti kacau kita pernah sholat di Siantar bersama ikhwan. Saya nggak tahu ikhwan itu apa bisa tidak. Saya kebetulan sama sholat. Begitu sholat di masjid umum, sholat subuh, sholat pertama dibantunya sholat sholat an-naba. An-naba. Orang umum dibantu sholat an-naba. Sudah sampai ayat yang kedua Abasa. Kata kedua Abasa. Begitu assalamualaikum apa kata orang kampung situ? Pulang, pulang, pulang. <laughs> Jadi kita harus paham tentang kondisi, kondisi jemaah, kondisi makmum itu. Kalau kita mau panjang-panjang, sholat sunnah di rumah. Sampai pagi kita membaca sholat, tidak ada masalah. Kalau sholat beriman, berjemaah, yang ngerti tentang berjemaah itu yang berhak menjadi imam. Bagus itu. Yang kedua, hmm, mustahab apa itu Ustaz? Apa itu maksudnya? Mustahab apa itu Ustaz? Maksudnya apa? Pasti Oh, pasti mustahab kembali kepada mustahab. Uh, maksudnya kayak mana ini? Hmm? hmm? Eh, mustahab. Maksudnya pertanyaan saya nggak Ustaz, bagaimana cara cara cara kita ya apa? Anu. Masa tulisan dokter nggak bisa ya? Bagaimana cara kita pada dibawa ke apotek ya? Apotek bisa boleh. Bagaimana cara cara apa ya? Cara apa? Untuk menghindari. Oh menghindari. Hati dari Oh gitu. Itu dokter. Bagaimana cara kita untuk menghindari cara kita menghindari hati dari ciri kecil? Iya. Ya, ciri kecil itu perlu diketahui, perlu belajar mana yang ciri kecil, mana yang ciri besar untuk membedakannya itu dengan ilmu. Kalau ciri kecil itu munculnya dia sedetil, kalau syirik besar itu udah dipersiapkan. Kalau para ikhwan kemari mau menuntut ilmu ini dari rumah niatnya kemari untuk misalnya supaya orang dikatakan rajin atau supaya dilihat akhwat yang rajin itu syirik besar atau dilihat mertuanya ingin dilihat mertuanya sholat dia bagus-bagus itu malah dari rumah sampai kemudian itu syirik besar. Untuk dibedakan mana yang syirik kecil, mana yang syirik besar. Jadi untuk cara menghindarinya ini adalah dengan memperbanyak mempelajari hadis-hadis Nabi, belajar tentang e, eh, kegiatan nufus, pembersihan-pembersihan hati karena syirik kecil ini adalah rusaknya hati yaitu dia, dengan dia, amalan itu ingin minta balasannya di dunia Ria itu adalah al-amalu uh, uh, apa tuh? Ria itu adalah uh, amalan apa? Siapa yang tahu riya definisinya? Uh, Ria itu adalah an an ta'mal amalan yasmatikan nas. Ria itu adalah melakukan suatu amalan itu untuk minta balasannya kepada manusia. Itu ria. Untuk menghindarinya itulah dia belajar dan nufus. Bagaimana e, membersihkan hati dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat buku-buku doa itu yang ditulis disusun oleh Ustaz jadi jawab. Di sana ada bagaimana doa untuk membersihkan hati banyak-banyak berdoa kepada Allah. Nah, supaya hati kita bisa bisa bersih, terhindar daripada riya, ketiga titik kosong. Yang berikutnya Ustaz, apa hukumnya membeli ayam potong atau membeli daging yang sudah dimasak di rumah makan? Jazakallah khair. Ya, mubah aja itu boleh. Jual beli hukumnya mubah, kecuali antum ragu, ragu terhadap ayam itu. Kalau ragu tidak boleh dimakan, tidak boleh dibeli. Untuk antum ragu tak yuribu ma mayuribu. Nah, Tinggalkan keraguan sehingga hatimu tidak menjadi ragu. Nah, kalau tidak ragu ya boleh, karena asalnya juga mubah boleh, tidak ada masalah. Mau yang eh, sudah dipotong atau yang sudah dimasak, membeli daging yang sudah dimasak silakan saja. Kita nggak perlu tanya Pak, bapak beli dari mana ini? mau pasti pakai istilah apa enggak ya coba kalau kita belajar seperti itu ya coba dicoba aja lah <laughs> coba dicoba jualan kain kalau kita jualan kain ini ada orang mau beli kain ibu mau beli kain ini mau buat rok pendek apa mau buat apa bu kalau buat rok pendek aku gak jual bu ya Mungkin <laughs> coba ditarik jualan begitu. Jadi kita nggak perlu tanya, hukumnya jual beli itu mubah boleh-boleh aja. Sama dengan jualan beli yang sudah masak ataupun belum belum masak. Tapi kalau kita ragu, itu tidak boleh di pasar misalnya ada pajak-pajak yang sekarang ini jual ayam yang tidak dipotong, mati di kandang. Itu kalau kita tahu tidak boleh sampai ke tempat keluar yang mayoritas hari ini banyak di pasar-pasar tercampur ayam ayam mati itu tidak dipotong sudah mati dia baru dipotong itu berapa kali kita lihat kita pernah melihat langsung kalau kita tanyakan kalau nggak dipotong pak ruginya banyak kali pakailah dicampur aja nah ini dia jadi kalau kita ragu seperti itu ya kita beli kita potong sendiri Ustaz, apabila ada orang yang tua yang mempunyai anak yang sakit ya lalu orang tua tersebut ke orang pintar dan atas obat dari orang pintar tersebut anaknya sembuh tetapi anaknya tidak tahu kalau obat itu dari orang pintar apakah anak itu termasuk melakukan perbuatan syirik <clears throat> kalau tidak tahu tidak dihukumi tidak tahu orang yang tidak tahu itu tidak dihukumi makanya dia harus mau tahu. Jangan tidak mau tahu. Kalau tidak mau tahu kena hukum. Jadi kalau kita dikasih obat, obat itu obat apa? Kasih daging daging apa? Harus jelas. Jangan asal obat bunga kemudian putih. Kita bilang kita nggak tahu. Tak tahu itu dari mana. Yang jelasnya kalau udah itu resep itu nggak ada di apotek. Itu nggak ada apotek. Itu sudah jelas resepnya para dukun. Maka itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi obat itu jelas. Kalau tidak jelas obatnya itu ditanya dari mana obat apa ini. Nah, jadi jangan sembarang obat. Jadi kita mau tahu dari mana. Karena kalau sudah terdesak, semua orang ambil jalan pintas. Apalagi anaknya sudah sakit, dia sembuh-sembuh sana kemari. Nah, kepada orang pintar rupanya memang betul sembuh, kebetulan sembuh. Bisakah orang pintar itu bukan bisa, tapi itu caranya dilarang. Mendatanginya terlarang. Mungkin sembuh, mungkin. Tapi terlarang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi jangan datang man atau arafan tadi. Barang siapa datang kepada dukun, datangnya saja tidak boleh. Jadi jangan berobat kepada dukun, kecuali dukun kusuk lah ya. Nah, dukun kusuk oh ya, boleh itu. Yang katanya patah, sekilir, nah itu boleh. Silakan lah. Tapi kalau yang pakai mantra, ingin tahan pukul maharnya 500 ribu rupiah, <laughs> itu tidak halal. Walaupun kita minta kusuk di situ. Walaupun kita minta kusuk, kalau aku nggak minta apa-apa, usah minta kusuk aja. Itu nggak boleh, nggak boleh datangi, datangnya saja tidak boleh. Sangat banyak ancaman dari Rasulullah mendatangi seperti itu. Yang berikutnya Ustaz, ada berapa orang atau sebagian besar sholat dengan tata cara sholat Nabi dan meninggalkan bekas sujud hitam di kening mereka. Apakah tanda itu yang dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 29? Tidak tahu saya. Apakah tanda itu yang di kening itu? Wala alam. Karena rincian dalam hadis juga tidak tidak ada diterangkan oleh Nabi. Yang jelasnya orang-orang yang sholat itu akan memancarkan cahaya daripada anggota wudhu. Itu dalam hadis ada. Nanti dapat dilihat hadis itu dalam kitab Al-Kabair. Anggota wudhu kita ini akan memancarkan cahaya di hari kemudian. Ketika Rasulullah ditanya ya Rasulullah, bagaimana kalau kamu akan mengenali umatmu? Umatmu tidak pernah jumpa dengan kamu, kamu tidak pernah jumpa dengan umatmu. Kata Rasulullah akan memancar cahaya daripada anggota wudhu. Jadi kalau orang yang tidak berwudhu, tidak pernah sholat, gimana? Buram, tidak ada sinarnya. Maka di dalam kitab kabar itu juga diterangkan pajak-pajak yang diterima bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, tidak sholat. Sebagian ulama mengatakan kafir, keluar dari Islam, sebagian mengatakan belum keluar dari Islam. Tapi sepakat para ulama yang mengatakan keluar dari Islam ataupun yang tidak keluar dari Islam, kalau dia ditegakkan hujan nggak mau sholat, yang dua-duanya itu dibunuh. Jadi tidak ada, tidak boleh ada orang yang tidak sholat di daulah Islam. Jadi ajab yang akan diterima bagi orang-orang yang tidak sholat itu sangat besar. Jadi pinoman kata orang kampung walaupun jahat masih sholat. Sholat itu jangan ditinggalkan. Hmm, jadi tanda hitam itu walau alam ya saya bukan belum tahu apakah itu tanda hitam. Kalau itu nanti tanda hitam digeser-geserkan nanti. <laughs> kalau itu tandanya. Jadi nggak sholat kalau digeserkan jadi hitam nanti. Jadi walau alam tanda itu. Berikutnya apakah sholat subuh memakai doa kunut? Kalau harus memakai doa kunut, saya sebagai makmum bagaimana? Apakah saya harus berkunut? Eh, kita sudah baca beberapa eh, keterangan ini. Juga di majalah sunnah sudah beberapa kali diterangkan permasalahan ini. Kalau saya mengambil pendapat yang mengatakan tidak berkunut, apakah sholat subuh memakai doa kunut? Kalau ini jawabannya saya, jawab, saya jawab tidak. Tidak ada hadis khusus yang menerangkan setiap subuh doa kunut. Kalau doa kunut setiap subuh itu jadi bid'ah kalau tidak ada dalil. Karena Rasulullah berkunut setiap sholat, setiap sholat zuhur, subuh, asar, maghrib bisa berkunut. Silakan. Menetapkan satu ketetapan yang tidak ditetapkan oleh Rasul jatuh kepada bid'ah. Jadi, nah, jadi kalau untuk mau tahu kenapa bisa bid'ah, datang malam Selasa kamu nanti jamin kamu kalah. Di sana dibahas ini tentang bid'ah, khusus masalah bid'ah. Jadi kalau imam memakai kunut, saya sebagai makmum bagaimana? Kalau saya, saya tidak berkunut. Karena setiap ilmu itu dengan dalil, setiap ibadah kita dengan dalil. Al ilmu kobra qaul Walama ilmu sebelum berkata dan berbuat. Walaupun ada mungkin ikhwan buat kita atau ustaz kita yang mengatakan ikut imam. Karena imamnya salah. Mengamalkan bid'ah bahwa yang diikut ini tidak termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah kalau imam itu takbir kamu bertakbir. Kalau imam itu rukuk kamu rukuk, imam itu sujud sampai imam salam kamu bersalam. Tidak dimasukkan dalam hadis ini kalau imam itu kunut kamu kunut bahwa gerakan-gerakan imam yang salah tidak perlu diikut. Tidak perlu diikut. Jadi kalau semuanya diikut, sesalah. Sesalah imamnya salah pula kita. Jadi tidak ada yang menunggu mengikuti gerakan imam kecuali dengan rentetan hadis itu. Nah ini dia, walau Allah bertawab dalam masalah ini. Ustaz, apakah e, ketakutan terhadap sesuatu secara berlebihan termasuk syirik kalau secara berlebihan berlebihan namanya berlebihan makan berlebihan pun udah salah takutnya kayak mana haus dalam Islam termasuk ibadah jadi kalau haus tadi haus yang tabiat itu boleh halal manusia takut kepada harimau misalnya itu wajar. Tapi manusia takut kepada hantu itu kurang ajar. Karena itu takut apa namanya? Sehingga takutnya kepada hantu sehingga dia tidak mengganggu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak wajar. Dan bagaimana mengatasinya? mengatasi untuk takut yang berlebihan itu dengan banyak mempelajari tauhid. Itu ada bab bab kalau baca kitab Syarah Usul serasa yang ditulis oleh saya Utsaimin. Ada bab kau tentang permasalahan takut takut takut yang dibolehkan. Nah, jadi kalau takut sholat malam nanti di sini ada genderuwo pucuk celana ini haram boleh kiri kota boleh seperti itu nanti lewat mau ke masjid lewat kuburan kebetulan masjidnya buat takut ustaz beri beri bulu bulu sehingga kan sholat di rumah ini jadi diri nah, tapi kalau takutnya yang wajah atau di itu boleh boleh aja takut dibakar kan manusia takut dibakar ada yang takut dibakar itu boleh silakan ketagihan manusia takut. Tapi takut yang kelewatan tadi itu dilarang yang merusak ibadah dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Ustaz bagaimana cara mengingatkan orang tua untuk mengerjakan sholat tetapi tidak menyakiti hati beliau ya carikan cara yang bijaksana dan hikmah Udu bil ajak manusia dengan hikmah, dengan kasih sayang, dengan mauizatul hasanah, dengan pelajaran yang baik. Kita ajarlah orang tua kita, kita doakan kepada Allah. Doakan banyak-banyak kepada Allah dan ajak orang tuanya itu untuk mempelajari ilmu yang benar dari kitab dan sunnah. Ajak kepada majlis-majlis ilmu. Dikasih motivasi diajak makan sate, tinggalkan di majelis ilmu. Berbagai macam cara bisa dibuat. Ayo Pak makan sate kita. Siang-siang, habis asar, bawa singgah ke masjid, lalu kita ke masjid Pak. Dengan cara yang baik, belikan CD, belikan kaset. Nggak mau dengar, panggil ustaz ke rumah. Ngaji belajar di rumah, dibuat kajian di rumah. Ada orang tua yang nggak mau dibawa ke dalam kembali yang mau di depan kafe dimatikannya dikasih buku tak mau dibaca bawa ustaz ke rumahnya terus ngaji di rumah ini ustaz kami mau datang pak kita berkajian di rumah dengar dia baru kerja di kamar kalau pakai mikrofon itu dengar dengar dia nggak mau dia doakan kepada Allah berdoa kepada Allah supaya orang tuanya itu dilunaskan hatinya, dibukakan hatinya untuk menerima dakwah yang hak. Bangun malam, jangan bosan, doakan terus kepada Allah. Gak sempat kita yang berdoa ajak teman-teman untuk sama-sama berdoa. Itu sunnah, boleh. Rasulullah mendoakan Umar bin Khattab masuk. Islam dan banyak para sahabat berdoa dan sahabat yang lain untuk menerima hidayah ini. Tapi jangan kasar, Walaupun orang tuanya kafir, orang tuanya menolak dakwah ini, jangan ditahdir. Kafir bapak ya, menolak bapak. Aku nggak mau ucap bersalam lagi sama bapak. Bisa masuk rumahnya dengan orang aja. Ini dakwah yang makin ngaji makin menyala ini. Ada dakwah kajian seperti itu dakwah salah katanya. Dengan ngaji tajir, selama ini tajir bukan tahu yang diajarkan. Bagaimana orang mentahdir seorang, mengingatkan orang. Kami memperingatkan bukan ini sunnah lah ini dia. Ini sunnah yang kami buat. Ini merupakan uh, bimbingan kita ikuti bimbingan Rasulullah bagaimana berdakwah kepada orang tua tidak sama dengan berdakwah kepada yang lainnya. Kalau orang tua boleh kasar kepada anaknya, anak tidak boleh kasar kepada kedua orang tua. Orang tua boleh bentak anaknya, anaknya tidak boleh bentak kedua orang tuanya. Jadi carilah kata-kata yang baik, carilah cara yang bagus, waktu yang tepat, bagaimana caranya, metodenya itu di antum lebih tahu bagaimana kondisi dan keadaan orang tua yang harus antum dakwahi.